بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنه احفظوا من كلام زيان ينفعكم وقد روي عن بعض المنتسبين إلى سيدنا العدروس أنه لما مات وكان يحفظ القصيدة التي أولها ببسم الله مولانا ابتدينا إلى آخره رآه بعض في المنام أنه تنازع فيه ملك القبر أحدهما يريد تعذيبه وقال له الآخر خله إنه يحفظ هذه القصيدة أعني المذكورة فقال له لكنه يغيرها فقال له لكنه يقيم هذا البيت بلا تغيير وهو وذكر العدروس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين ولما ذكر بهذه الحكاية سيدنا عبد الله الحداد رضي الله عنه قال ونحن نرجو أن نكون كذلك لأصحابنا Waqala radhiyallahu anhu at-tathqil fil ma'ash yukharrib thumma yugharrib. Ini menerangkan tentang syafaatnya para ulia. Di antara mereka ada orang yang selamat daripada adab. Ya saya ringkas saja karena ceritanya di sini ada Kirul karamah. Eh, selamat dari adab karena berkat cinta kepada para aulia Allah. Eh? Dan itu bukan mustahil karena umat Muhammad ini Allah Subhanahu wa taala kasih syaraf para solihinnya, para ulamanya ke anbiya Bani Israel. Bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Hah, bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya tentunya dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa banyak orang yang dia tadi itu layak diadab tapi ternyata mendapatkan rahmat karena berkat syafaat mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah sudah mati. Wah, kalau yang hidup bisa memberikan syafaat, justru yang hidup terbatas syafaatnya. Kalau yang hidup itu kalau mensyafaati orang itu lewat duit, lewat pengobatan. Hah? Mendoakan mereka. Kalau yang hidup mensyafaati orang yang sudah mati ya memandikan, mengkafani, mengubur, tapi justru mereka tadi itu yang sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala jika memberikan syafaat kepada yang hidup maupun yang sudah mati dengan memohonkan kepada Allah lebih dekat. Lebih dekat. Ente kira orang yang hidup tadi itu adalah dia tadi itu lebih dekat kepada Allah yang mati berarti jauh. Justru yang mati dari itu kembali kepada Allah. Kita kalau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lewat apa itu? Lewat mati. Paham ya? Lewat mati. Jadi nggak ada masalah kalau kita meyakini bahwa para para aulia itu juga memberikan syafaat kepada pecinta-pecintanya. Ya? Uh, karena manusia itu sebenarnya ketika bersama menyatu antara ruh dan jasad itu terkekang terkekang. Udara dalam balon, terkekang, udara nggak bisa kemana-mana. Harus ngikuti balon. Kalau balonnya berangkat ke Surabaya, baru dia sampai Surabaya. Kalau balonnya dimasukkan ke dalam lemari dikunci, ya udah nggak kemana-mana, terkekang. Tapi kalau sudah bocor, kalau sudah lepas, udara itu dari balonnya bebas udara bisa pergi kemana-mana. Begitulah para aulia itu semenjak masih hidup di dunia itu gak bebas justru. Terkekang dengan jasadnya. Ketika mati udah lepas rohnya itu bisa lebih leluasa itu para aulia itu itu. Karena itu jangan mengingkari karomah. Hah? Karena karomah daripada aulia tadi itu sebenarnya bukan karena ikhtiarnya itu si wali. Tapi karomah tadi itu adalah karena dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingkari karomah berarti dia nggak percaya takdirnya Tuhan. Hah? Masa iya orang itu sampai kejeda dalam waktu yang dikit nggak masuk akal, kapal jet aja masih perlu waktu beberapa jam. Lah, lah kalau karomah itu dengan jet, tak orang kafir bisa sampai lebih cepat itu. Itu karena gudrotnya Allah. Nah kalau enggak percaya kalau Allah bisa mampu menjalankan hamba dari itu dengan secepat itu, berarti kamu yang rusak imannya kepada Tuhan. Enggak. Karena itu orang yang mengingkari karamahnya aulia itu adalah orang yang kurang mantap imannya keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa qala anu at-tadzgilu fil ma'as yukharrib Thumma yugharrib Memperberat dalam ma'isyah Mencari Kekayaan Membanting tulang Terlalu diforsil Itu yugharrib bisa menghancurkan Bisa menghancurkan kamu Ya kesehatan kamu akan rugi Keluarga kamu juga akan kacau Masalah-masalah akan timbul Thumma yugharrib kemudian kamu menjadi asing. Akhirnya apa? Jarang keluar rumah karena banyak naki. Tidak bisa kerja karena tidak ada yang cocok sama dia. Kemudian dia mungkin akan pindah ke daerah yang jauh. Kenapa? Sudah nggak bisa dapat jalan ada di situ. Apa sebabnya? Tadgil fil ma'ash dia terlalu memperberat dalam urusan maisha. Terlalu forsil untuk maisha. Karena itu cari ketenangan. Cari ketenangan itu bukan berarti obongan duitmu, enggak. Cari ketenangan tadi itu atur pekerjaan kamu yang sekiranya tidak sampai urusan kamu dengan keluarga ada masalah kehidupan kamu dengan masyarakat sekitar ada masalah, hubungan kamu dengan Tuhan kamu terhalangi. Tenang jadinya. Yang penting saya punya pekerjaan dapat hasil walaupun tidak banyak. Ditakdir banyak, alhamdulillah. Tapi ah, majelis khair masih tetap ikut. Salat berjamaah masih dilakukan, baca Quran masih tetap dilakukan, hubungan sama orang baik, sama keluarga baik itu intinya. Maka itu jangan kita mau banting tulang, eman, eh rembuk kabeh tulangmu. Enggak usah banting tulang sudah. Uh, atur aja, cuma jangan malas. Allah enggak Allah benci dengan orang-orang malas itu enggak enggak benci. atur lagi kehidupan tadi itu. Jangan 100% dunia, tapi jangan 100% ninggalkan dunia. Dalam arti atur dunia jangan menguasai hati kamu, biar ada di tangan kamu, kamu yang mengatur itu dunia untuk kepentingan akhirat kamu. Wallahu a'lam.